Hadisnya disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Asma radhiyallahu taala anha putri orang yang terbaik umat ini setelah nabinya. Putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu putrinya seorang khalifah. Khalifah pertama dari Khulafa Ar-Rasyidin. Menceritakan tentang rumah tangganya. Katanya Asma radhiyallahu taala anha tazawwajani Az-Zubair. Wa ma lahu fil ardi min malin wala mamlukin wala syai' ghaira farasih aku dinikahi oleh Zubair Zubair ibn al-Awam radhiyallahu taala anhu salah seorang hawari orang yang sangat mulia yang punya kedudukan yang, yang sangat tinggi dalam Islam termasuk sahabat-sahabat yang terkemuka di kalangan sahabat-sahabat yang ada dinikahi oleh sosok laki-laki yang mulia Katanya Asma, Zubair tidak memiliki apa-apa. Tidak memiliki harta, tidak memiliki budak, wala syaih tidak punya apa-apa. Gaira farasih. Kecuali kudanya. Fakuntu u'lifu farasahu wa akfihi mu'natahu wa asusuh maka saya katanya Asma yang memberi makan kudanya Yang mengurusi segala keperluan kudanya Wadukun nawa Dan saya juga menumbuk biji-bijian Untuk Nabihihi Nadhih itu onta yang biasa digunakan untuk mengambil air hanya punya kuda dan punya onta. Yang mengurusi kuda, yang mengurusi kudanya Zubair, Asma. Yang ngasih makan kudanya, Asma. Yang mengurus segala sesuatunya, Asma. Juga menumbuk biji-bijian untuk makannya onta. Onta yang digunakan untuk mengambil air. Wa aku juga yang memberi makan onta tadi wa astaqil وأخرج wa akhruzu aku pula yang mengambil air aku pula yang menjahit timba untuk mengambil air dijahit supaya rapat tidak bocor wa ajin aku pula yang mengadoni tepung untuk membuat roti walam akun uhsin akhbuz Padahal saya tidak pandai membuat khubus, membuat roti. Fakana yakhbuzu jaratun li minal ansar. Sehingga ada beberapa tetangga-tetangga aku, tetangga wanitaku dari kalangan ansar yang membantu aku membuat khubus, membuat roti. Wa kunna niswata sidqin. Mereka betul-betul wanita, wanita yang tulus, yang jujur. Memuji Nisa Ansar. Wa kuntu angkulun nawa min ardiz Zubair. Aku juga yang memindahkan, yang memikul biji-bijian dari tanahnya Zubair. Wahiyallati aqta'ahun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu tanah yang dipetak diperuntukkan oleh Zubair untuk uh, oleh Zubair dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala ra'si thulutsai farsakh Jaraknya itu tiga per 4 farsah. Cukup jauh ya, ikhwan. Satu farsah sekian kilometer. Ini sepertiganya. Fajitu yauma wanawa ala ra'si. Suatu hari saya datang dalam keadaan aku sudah memikul biji-bijian di atas kepalaku. Jadi saya perempuan ya, bawa gini. Falakiyani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu nafar min ashabi. Tiba-tiba ada Rasul berpapasan dengan aku. Bersama beliau ada sejumlah sahabatnya. Fada'ani Rasul memanggil aku. Thumma qala Rasul mengatakan ikh ikh sini sini sini. Liyahmilani khalfah supaya Rasul bisa menaikkan aku di belakangnya, di atas kendaraannya. Supaya jangan jalan naik kendaraan Rasul yang di depannya. Fastahyaitu anni asiru ma'arrijal. Maka saya pun malu, sangat malu berjalan bersama dengan kaum laki-laki. Wa dzakartu Zubair wa ghairatah. Saya pun teringat Zubair, teringat suamiku dan bagaimana cemburunya dia. Wakana min aghyarin nas. Zubair laki-laki yang paling pencemburu. Fa'arafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni qad istahyaitu. Rasul pun akhirnya tahu saya malu berjalan bersama dengan kaum laki-laki. Famadha. Rasul pun berlalu. Fajitu ila Zubair faqultu saya pun datang ke Zubair kepada suamiku, saya melaporkan kepada dia, lakiyani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wa ala ra'sin nawa wa ma'ahu nafar min ashabi fa anaqa li arkaba ma'ahu fastahyaitu wa araftu ghairatak. Saya temui Zubair, suamiku. Saya sampaikan kepada dia, tadi barusan Rasulullah SAW menjumpai aku, melewati aku, berpapasan dengan aku. Dalam keadaan di kepalaku ada biji-bijian dari tanahmu. Bersama dengan Rasul sejumlah orang para sahabatnya. Beliau menambatkan ontanya atau kudanya supaya aku menaikinya. Tapi saya malu. Dan saya ingat tahu betul bagaimana cemburunya kamu. Fakala berkata Zubair wallahi lahamlukin nawa kana syadda min ruku ma'ah. Sungguh demi Allah dirimu wahai istriku memikul biji-bijian di atas kepalamu itu lebih membuat saya sangat-sangat cemburu daripada engkau dibandingkan engkau naik naik di atas kendaraannya Rasulullah SAW. Tapi gimana lagi yang hanya bisa membawa biji-bijian? Ya hanya kamu. Mestinya aku, mestinya aku yang memikul biji-bijian tadi. Saya lebih cemburu ketika kamu keluar dari rumah menuju ke tanahku, memetik biji mengambil biji-biji hasil panennya kamu bawa ke rumah aku lebih cemburu dibandingkan engkau menaiki kendaraannya Rasulullah SAW gimana lagi nggak ada siapa-siapa gitu. Qalat berkata Asma radhiyallahu taala anha hatta arsala ilayya Abu Bakar ba'da dzalika bi khatim hingga semenjak itu setelah itu Abu Bakar Siddiq ayahku mengirimkan untukku seorang khatim seorang pembantu Fakafatni siyahatal faras. Maka pembantu tadi pun mencukupi aku dari mengurusi kuda-kuda Zubair. Faka'annama a'taqadi. Sungguh seolah-olah Abu Bakar Siddiq membebaskan aku dari perbudakan. Bebas. Tidak lagi ngurusi kudanya Zubair. Muttafaqun alaih dikeluarkan oleh Al-Bukhari wa Muslim. Masya Allah. Dalam riwayat ini di dalamnya banyak darsun azim, pelajaran yang begitu besar, begitu mulia, begitu agung untuk wanita-wanita muslimah. Terutama dari kalangan para ummahat yang telah berkeluarga. Contoh langsung, contoh nyata dari Asma radhiyallahu taala anha. Kita tahu siapa Asma? saudarinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita tahu Asma putri sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, orang yang terbaik. Putri seorang khalifah. Khalifah yang pertama dari Khulafaur Rasyidin, putri orang yang terpandang, yang mulia. Kita perhatikan di sini bagaimana Asma radhiyallahu taala anha mengkhidmat suaminya. Membantu pekerjaan suaminya. Tidak hanya ngurusi rumah. Tapi sampai pada tingkat mengurusi kuda. Kendaraan kuda milik sang suami. Ketika disebutkan pembahasan kuda berarti yang di rumah beres. Kan gitu ya. Rumahnya beres. Rumah beres plus ngurusi kudanya Zubair. Ngasih makan kuda. Mengurusi tetek bengek urusan kuda. Ngeluarkannya, menambatkannya memasukkannya, memandikannya, memberikan makan dan segala macamnya. Semuanya Asma. Mengurusi onta. Yang untuk biasa untuk ngambil air. Ngasih makan, ngasih minum dan segala macamnya. Semuanya Asma. Yang ngambil air, Asma Timbanya ada yang bocor-bocor dijahit, yang menjahit asma. Yang mengambil air dengan timba tadi asma. Zubair memiliki tanah yang diberikan Rasul setelah itu dari tanah Khaybar di dalamnya ada hasil-hasil bumi biji-bijian yang ngambil biji-bijiannya Asma jaraknya cukup jauh dua per tiga farsah sekian kilo ya jalan kaki itu Biji-bijian dipanggul, dipikul di kepalanya Asma. Kepalanya Asma. Putri Khalifah. Putri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Istri dari seorang suami yang mulia, sahabat yang terpandang, Zubair bin Awam radhiyallahu taala. Ini semuanya dikerjakan oleh Asma radhiyallahu taala anha istri. Tidak ada keluh, nggak ada keluhan, nggak ada keluh kesah. Dikerjakan dengan sepenuh hati, dikarenakan itulah tugasnya seorang istri mengkhidmat suami. Luar biasa. Maka seharusnya seperti ini pula yang namanya wanita-wanita muslimah terutama dari kalangan salafiyat ahli sunnah betul-betul dia total mengkhidmat suaminya tidak hanya mengurusi suami tidak hanya mengurusi anak-anak tidak hanya mengurusi yang namanya rumah tetapi lebih daripada itu mengurusi harta benda yang dimiliki sang suami bahkan yang terkait dengan di luar rumahnya ini semuanya bila aman dari fitnah ya itu kewajibannya sang istri. Masya Allah. Pernah tidak ya kelihatan dari kalangan ummahat, kemudian bersama dengan suaminya macul sawah. Suaminya punya ladang. Suaminya macul-macul, istrinya membantu macul-macul atau Eh, apa namanya istrinya eh, suaminya memanen eh, suaminya memanen istrinya mem, apa, memikul biji-bijian yang karung itu di kepalanya di pundaknya dia bawa sampai ke rumah ada nggak ya ada nggak ya Lu kok diem saja Iya di kanan antum sih tidak ada Ustaz di sini ada sawah eh, Tempat yang lainnya ada tapi jarang ya. Jarang, jarang. Terus terang kita mengatakan jarang kita mendapati sosok wanita sesolehah ini di zaman sekarang ini yang begitu totalitas di dalam khidmat sang suami dalam keadaan dia putrinya orang terpandang ada nggak ya putri presiden atau putrinya seorang menteri atau putrinya para pejabat atau putrinya para raja, para sultan, para perdana menteri yang seperti ini. Buru-buru ya. ya. Allahul musta'an. Seperti ini wanita muslimah salaf para itu, Contoh yang seperti ini. Yang berikutnya di sini Asma radhiyallahu taala anha menjelaskan tentang kondisi sang suami. Aku dinikahi oleh Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Ketika nikah itu tidak punya apa-apa kecuali hanya punya kuda. Harta tidak ada, tamah tidak ada, budak tidak ada. walasih. Tapi dia menikah dengan Zubair itu menunjukkan bukan karena dunianya, dia menikahi Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu arba karena apanya ya Karena agamanya. Karena keutamaan kemuliaan yang ada pada Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu arba Itu wanita salaf. Dia menikah itu betul-betul untuk perkara agama. Dia meminang pinangan-pinangan laki-laki yang dipandang terkait dengan perkara agama. Perhatikan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu menerima pinangan Zubair bin Awam yang gak punya apa-apa. Orang tua orang tua di kalangan salaf terdahulu memilihkan untuk putri-putrinya orang-orang yang soleh, orang-orang yang mulia, yang punya keutamaan, yang punya kemuliaan, yang punya kesolehan, yang punya iman, yang punya takwa, yang di atas sunnah. Tidak memperhatikan sisi harta bendanya. Gak matre. Semuanya terkait dengan din. Barakallahu Contoh ini pelajaran berharga bagi kita semua para abak, para ummahat, yang mau menikahkan putra dan putri-putrinya. kelas itu. Luar biasa. Inilah nisa ussala'f. Inilah nisa ussala'f. Yang berikutnya. Di sini Asma radhiyallahu taala anha betul-betul mengerti watak suaminya. Dia mengatakan wa zakartu Zubair wa ghairatah. Ketika Rasul mengajak aku untuk menaiki kendaraannya, saya pun malu. Dan saya ingat Zubair dan girohnya kecemburuannya. Satu, itu menunjukkan betul-betul Asma radhiyallahu taala anha sebagai seorang istri tahu betul wataknya sang suami dan betul-betul menghormati suaminya. Tahu kalau suaminya pencemburu, cemburu berat, cemburu besar ketika mendapati istrinya bersama dengan laki-laki yang lain yang bukan mahramnya. Ngerti dia, dihormati. Kecemburuan yang sangat bagus para keluarga. Yang berikutnya pula, kata-kata yaitu, Saya malu berjalan dengan bersama dengan kaum laki-laki. Itu wanita muslimah ya Betul-betul wanita yang salihah Yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal Yang betul-betul menjaga kehormatan dirinya Memiliki rasa haya Rasa malu Ketika bersama dengan laki-laki yang lain Padahal itu adalah permintaannya Rasulullah SAW Nabi, Rasul Baraklah itu Malu Haya Rasa malu ini merupakan sifat yang sangat mulia yang ada pada kaum wanita. Disinilah dia bisa menjaga kehormatan dirinya, disinilah dia bisa membatasi interaksi dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Luar biasa. Ini semuanya adalah contoh wanita salaf. Dan disadari, istri kita itu siapa? sangat jauh, jauh dari yang namanya asma. Para ummahat, para akhwat mestinya berkaca. Siapa saya, siapa asma? Asma saja demikian ke keadaannya, kondisinya. Mestinya yang selain asma, yang dibawa asma radhiyallahu taala anha, kedudukannya dan segala macamnya lebih lebih lagi berusaha keras untuk mendapatkan hal yang serupa. Barakallahu fikum. Siapa ayahmu? Apakah ada ayah-ayah kalian wahai ummahatul wahai, wahai para ummahat yang semulia Abu Bakar Siddiq? Yang bisa menyamai Abu Bakar Siddiq? Jawabannya tidak ada. Ini putrinya Abu Bakar Siddiq. Demikian keadaannya. Maka yang namanya wanita muslimah bagaimanapun kedudukan dia di tengah-tengah masyarakat Bagaimanapun jabatan dia dan jabatan orang tuanya, bagaimanapun harta benda yang dia miliki, dia anak orang kaya atau orang yang ter terpandang atau berjabat atau yang semisalnya, yang namanya wanita adalah wanita. Kodratnya ialah mengkhidmat suaminya. Melayani suaminya. Walaupun kamu putri pejabat, Walaupun kamu putri raja, walaupun kamu putrinya seorang presiden atau seorang khalifah, atau kamu putrinya seorang jutawan atau miliarder atau semisalnya, kamu adalah wanita. Berkewajiban untuk memuliakan suamimu, menghormati suamimu, mengkhidmat suamimu. Bagaimanapun kondisi suami kamu, walaupun suami kamu orang yang miskin, orang yang fakir, yang nggak punya apa-apa, nggak punya jabatan, nggak punya kedudukan, nggak punya harta, itu suamimu, rajamu. Kamu harus mentaatinya, harus patuh nurut kepadanya dalam perkara-perkara yang syar'i atau dalam perkara yang mubah. Kamu harus mengkhidmat dia dengan sebaik-baiknya. Ini pelajaran yang sangat-sangat penting. Jadilah kalian wahai ummahat, wahai para akhwat, terutama ummahat salafin, ummahat ahli sunnah, jadilah seperti asma-asma ini radhiyallahu taala anha. Kalau demikian kondisinya insyaallah taala akan muncul yang namanya rasa kasih sayang dari yang namanya sang suami. Lihat ucapannya Zubair. Ketika dilapori oleh Asma radhiyallahu taala anha ketika dia membawa membawa biji-bijian di kepalanya dari tempatnya Zubair dari, dari tanahnya Zubair. Sebagai laki-laki bertanggung jawab. Laki-laki yang soleh, laki-laki yang baik, tidak bakal tega menyaksikan istrinya harus kelelahan, harus keletihan mengurusi semuanya. Tidak bakal tega. Tapi kondisi, tapi kondisi barakallahu fikum. Terkadang seseorang itu mengalami kondisi yang semacam ini. Tidak punya apa-apa. Miskin, fakir, semua harus mandiri. Nggak ada pembantu, nggak ada khatim, dan semisalnya. Dikerjakan sendiri maka suami maka yang namanya istri tetap berkewajiban untuk menunaikan hak sang suami. Suami yang baik tidak bakal mungkin membikin membuat istrinya uh, keletihan atau kelelahan atau kepayahan, tidak mungkin. Selagi dia mampu, jangan istrinya. Dia perlakukan istrinya sebagai sosok permaisuri, sosok putri, tak bidadari yang dia muliakan, yang dia hormati. itu suami yang bertanggung jawab. Tapi kan tidak semuanya bisa begitu. Entah karena ketidakmampuan, entah karena kesibukan, entah karena nggak ada waktu dan yang semisalnya di sini istri harus betul-betul memainkan perannya dia, menjalankan peran dia sebagai wanita yang soleha. Sehingga ada barakallahu kerjasama yang baik antara pasangan suami istri dalam rumah tangganya itu semuanya dibangun dengan prinsip wa ashiruhu bil ma'ruf hendaklah kamu berumah tangga dengan istikan dengan cara yang ma'ruf semuanya dengan bimbingan contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan contoh-contoh para sahabat dan contoh-contoh para sahabiat barakallahu fikum mudah-mudahan Allah azza wajal menganugerahkan kepada kita semuanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah di atas bimbingan sunnah Rasulullah alaihi wasallam amin ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin